Anda berada rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadu As-Salihin kita masih di bab Al-Khawf rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terakhir kita membaca hadis ke-406. Ya, hadis ke-406. Dalam hadis itu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Dar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Inni ara ma la taraun. Saya bisa melihat atau saya melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Atatis sama wa huqalaha anta itta. Langit telah berderak, berderit, berbunyi ya. dan layak baginya untuk berbunyi karena apa? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' tidak ada tempat selebar empat jari illa kecuali di dalamnya ada malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit ini penuh dengan malaikat. Langit itu adalah penuh dengan malaikat. Wallahu lau wallahi lau ta'lamuna ma a'lam. Demi Allah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dahiktum qalila. Niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsira dan niscaya akan banyak menangis. Wama taladzattum bin nisa'i alal furush. Dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan Eh, keluarga wanita kalian di atas ranjang, di atas tempat tidur. Yani dengan istri kalian. Wala kharajtum ila su'udat taj'aruna ila Allah taala. Dan niscaya kalian akan keluar dari rumah menuju jalan-jalan, menuju ke jalan, jalanan dan kalian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kalian lihat seandainya kalian bisa melihat. Hadis ini telah kita e, baca dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa banyak hal-hal yang menakutkan yang tidak kita lihat. Banyak hal-hal yang telah diciptakan oleh Allah menakutkan dan kita tidak melihatnya. Ya, kita tidak melihatnya. Di antaranya adalah perkara-perkara akhirat. Perkara-perkara akhirat itu sangat menakutkan. Ahwal yaumil akhir, ya, kedahsyatan-kedahsyatan hari akhirat itu sangat sangat dahsyat. Dan ini tidak ditampakkan kepada kita. Kalau seandainya ditampakkan kepada kita, kita tidak akan bisa tenang menjalankan kehidupan di dunia ini. Banyak hajat-hajat yang ter eh, terlantar, ya. Keluarga yang terlantar, masing-masing hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan ini kalau orang sudah melihat tentang hari kiamat, seperti itulah keadaannya. Dia merasa takut. Dia merasa berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Insya Allah nanti pada hadis-hadis berikutnya kita akan dapatkan pelajaran itu insya Allah taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak untuk menutupi kejadian-kejadian akhirat dari mata manusia supaya menjadi ujian. Siapakah yang beriman pada hari akhirat dan siapakah yang mendustakannya? Kemudian hadis ke-407. Hadis ke-407 Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Barzah Bara bin Zaid. Bara thumma Zaid. Ada Bara, ada bi Bira'in, afan. An Abi Barzah bira thumma Zaid. Barzah dengan huruf ra kemudian Zaid. Ya. Nadlata bin Ubaidin al-Aslami. Namanya adalah Nadlah. Ya, Nadlah bin Ubaid al-Aslami. Salah seorang sahabat. Ya, kita jarang mendengar penamaan di antara kita dengan nadlah. Ya, nadlah. Ya, silakan kalau ada yang mau. Ya. Nanti anaknya dinamakan dengan apa? Nadlah. Ada lagi yang jarang baru saya dapatkan satu eh, seorang sahabat Ulbah. Ulbah. Kalau di Durusul Lugoh ulbah itu artinya kaleng. Ya kan? Tapi kalau dalam pelajaran sirah ulbah adalah seorang sahabat. Baru satu saya lihat atau saya dengar ada seorang yang menamakan anaknya dengan ulbah. Kalau tidak salah Ustaz Aris. Sataris Munandar. Salah satu putranya namanya Ulbah. Ya. Nah, Ulbah bin Zaid uh, radhiyallahu taala anhu. Baik. Eh, Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah meridainya. Qal Dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba dia akan mempertanggungjawabkan dia akan berdiri terus sampai selesai perhitungan la tazulu qadama abdin ini yaumal qiyamah pada hari kiamat hatta yus'ala sampai dia ditanya an umrihi fi afnahu tentang umurnya dalam perkara apa dia habiskan umur kita akan ditanya ya dalam perkara apa kita habiskan apakah dalam perkara yang sia-sia ataukah dalam perkara yang bermanfaat faman tayaqqana annahu mas'ul maka barang siapa yang sudah yakin kalau nanti dirinya itu ditanya falyu'iddal jawab hendaklah menyiapkan apa jawaban jadi kita harus sudah menyiapkan jawaban dari dari sekarang umur kita ini ya, menjawabnya dengan amalan tidak bisa hanya sekedar teori lisan dan yang lainnya dengan amalan ya falyu'ida al-jawab hendaklah kita ini menyiapkan jawaban. Umur akan ditanya. Wa an ilmihi dan tentang ilmunya. Fima fa'ala fih. Apa yang diamalkan dengan ilmunya. Ilmu itu ada tanggung jawabnya. Yaitu amalan. Ya. ilmu itu harus berbuah amalan. Kalau ilmu tidak berbuah amalan, maka ilmu adalah bumerang bagi pemiliknya. Kalau ilmu tidak berbuah amalan, maka dia akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Maka dalam satu syair dikatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dan seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diadab sebelum para penyembah berhala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Demikian juga kisah seorang penduduk neraka yang dikerumuni oleh penduduk neraka lainnya. Dia khususnya terbuai keluar dan berputar-putar seperti berputarnya seekor keledai menggiling batu batu penggilingan berputar sehingga dan dan orang ini dikenali oleh para penduduk neraka. Sehingga para penduduk neraka mengatakan alam tak bima'rufin wa tanhana 'an munkarin loh. Dulu bukankah Anda yang memerintahkan kami untuk mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik? Dan bukankah Anda yang melarang kami untuk mengerjakan yang mungkar? Kata orang tersebut, bala. Iya, memang saya dulu memerintahkan kalian dari yang ma'ruf atau memerintah kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf dan melarang kalian dari yang mungkar. Berarti orang alim ini, orang berilmu. Ya orang berilmu ini. Ini punya teori ilmu. Walakin kata kata orang tersebut orang yang ditonton tadi berkata, "Walakin ini amal amurukum bima'rufin falam ati. Tapi saya sangat disayangkan dengan penuh menyesal dia mengatakan, "Saya itu memerintahkan kalian untuk mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan yang baik, tapi saya sendiri tidak tidak mengerjakannya." Wa anhaakum an munkarin waatih. Sementara ketika saya melarang kalian dari sesuatu yang mungkar, justru saya yang melakukannya. Ini ilmu kalau tidak membuahkan amalan begitu. Naudzubillah min dalik. Maka dia akan menjadi bumerang bagi dirinya. Nasallallahu an ya'fuana wa yaghfir Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Fa kita akan dituntut. Ditanya ilmu kita untuk apa kita amalkan? Ustadz kalau begitu enakan nggak punya ilmu. Nanti akan ditanya. Atau kalau nggak punya ilmu nggak akan ditanya Ustaz. Ini kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah adalah ketika seorang membaca hadis ini, sudah kalau begitu saya tidak akan belajar supaya tidak nah, tidak dituntut, tidak ditanya. Ini kesimpulan yang salah. Kenapa salah? Satu, karena dia wajib untuk beribadah dalam hidupnya, iya kan? Wajib untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin fi'lul ibadah illa bil ilm. Tidak mungkin seorang itu mengerjakan sebuah ibadah kecuali dengan ilmu. Maka bagaimana dia akan beribadah kalau tidak mengetahui ilmunya? Bagaimana dia akan mengetahui ilmunya kalau tidak menuntut ilmu atau belajar? Di kesimpulannya, orang itu wajib belajar. Kalau nggak belajar ya ya kok ala jahli. Dia tetap pada kebodohannya, ketidaktahuannya. Ini satu. Yang kedua, kalau dia tidak menuntut ilmu dalam hidupnya, dia akan ditanya tentang umurnya. Untuk apa umurmu? Nah, umur saya ya, ya antaranya tidak untuk menuntut ilmu. Padahal tugas seorang manusia itu adalah ilmu dan amal. Dua. Ilmu dan ibadah itu tugas manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk berilmu dan beribadah. Hmm. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan wa ja'ala fihinna uh, eh, Allahul ladzi mana al-hafid? Ada yang hafid. Juz 29 ya. Fin, fin. Yang hafal juz juz 29. Li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Eh, mana yang yang hafal juz 29? Ya Syekh. Mana murid-muridnya Syekh Abdul Karim? Ada muncul enggak? Ada. Aina, aina. Ada enggak? Hah? Juz 29, buka. Di belakangnya itu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu khalaqa sab'a samawati samawati wa minal ardi mislahunna. Juz 28. Wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi syai'in ilma. Begitu? Itu surat apa? Tahrim? juz 28. Al-Qalam 29, antara itu ya. 27. Al-Qalam. Kalau Al-Qalam 27. Kalau Qad Sami'a 28. Kalau Al-Mulk 29 ya kan. Surat apa? Itu surat apa? <laughs> Tapi nanti buka itu. Allah yang menciptakan tujuh langit dan tujuh bumi dan menurunkan perintah-perintahnya di antara keduanya. Allah yang mengatur. Apa tujuannya menciptakan tujuh langit, menciptakan tujuh bumi, dan menurunkan perintah-perintahnya? Lita'lamu. Supaya kalian itu mengilmui. Ini tujuan penciptaan ini adalah untuk apa? Ilmu. Makanya kalau menghabiskan waktu bukan untuk diantaranya adalah untuk tolabul ilmi, sia-sia waktu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan penciptaan kedua ma'ruf di surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dua hal ini, tujuan penciptaan manusia, ilmu, amal. Maka kita akan ditanya. Maka kalau seorang mengatakan, kalau begitu saya nggak akan belajar, salah dia. Kesalahan pertama karena dia tertuntut untuk beribadah, beribadah tanpa ilmu tidak mungkin. Dia akhirnya nanti malah kan tersesat dalam ibadahnya. Padahal doa kita ihdinas sirata al-mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin bukan jalan orang-orang yang kau murkai Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan lurus ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Para anbiya, para siddiqin, para suhada, para salihin, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, yang kau murkai. Yang mereka punya ilmu tapi enggak mengamalkan ilmunya wahum al-yahud wa amsaluhum. Itu orang-orang Yahudi dan semisalnya. Waladzalim dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Alladzina laisa indahum ilm lakinnahum ya'mal. Ya'malun. Mereka enggak punya ilmu tapi nekat untuk beramal. Kita enggak enggak mau seperti itu. Nah, ini kita akan ditanya tentang ilmu kita, ya. Wa an ilmihi fima fa'al fi. Segala ilmu yang kita dapatkan akan dimintai pertanggung jawabannya. Wa an malih dan tentang hartanya. Min aina iktasabahu? Dari mana dia mendapatkannya? Wa fima anfaqahu? Dan dalam perkara apa dia belanjakan? Sumbernya dari mana? bagaimana membelanjakannya. Maka seorang muslim harus memikirkan dua hal ini. Bagaimana cara mendapatkan harta dan bagaimana cara menyalurkannya. Jangan hanya bagaimana menyalurkan tanpa memperhatikan sumbernya. Atau dia memperhatikan sumbernya tapi tidak tidak peduli dengan bagaimana cara membelanjakannya harus menggabungkan antara itu dua hal. Karena akan ditanya oleh Allah. Wa an jismihi dan dari dan tentang badannya. Badan. Fima abla dalam perkara apa dia hancurkan. Dia gunakan sampai tua. Badan itu ya banyak. Apa saja? Otak, telinga, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, ya, kemaluan. Ini semua badan akan ditanya. Dulu perut kamu, umur hidup kamu diisi apa? Telinganya untuk mendengarkan apa? Matanya untuk apa? Mau melihat game online? Terus-terusan? Ya. Tangannya untuk apa? apa untuk ngerayu si jantung hati ya kan? kalau nge-WA malam-malam ya kan? dengan alasan apa WA WA untuk mengundang tidur dari sholat untuk sholat malam Masya Allah Ukhti oh. Jangan lupa sudah sepertiga malam yang akhir. Taruh simbo ayo ora WA. Sama temennya WA. Simbo nggak tahu WA Ustaz. Ya, kan nggak tahu WA ya caranya gimana apa ditelepon, Bu. Sudah setengah malam, sepertiga malam, sholat malam. Misalnya begitu perhatian banget. Nah. Apakah kita gunakan untuk itu, untuk pacaran, ya, untuk mendengarkan perkara-perkara yang sia-sia, bahkan yang terlarang, melihat perkara yang sia-sia atau terlarang, mengucapkan perkara yang sia-sia atau terlarang. Perkara sia-sia diucapkan ya misalnya membicarakan kehidupan rumah tangga orang ngerasani sia-sia acara-acara televisi yang membicarakan tentang kehancuran rumah tangga orang apa faedahnya coba apa pelajaran yang bisa kita petik dari situ kecuali kalau kita benci maka mensyukuri ah syukur gitu kan kalau kita sedih apa ngefek pada keluarga kita enggak ngefek pangkat kita naik enggak juga Malah kita bayar listrik lebih toh. Ya, nah. TV-nya nyala. Jadi begitu acara-acara televisi atau pembawa acaranya berbicara tiap hari ketawa jogeka jogeke ya. Seakan-akan tidak ada beban, seakan-akan tidak ada hari di mana dia akan berdiri di hadapan atau kita. Seakan-akan kita tidak mengenal akan adanya hari, tidak sadar akan adanya hari. Kita, kita bicaranya kita, bukan orang lain. Seakan-akan kita tidak tahu akan adanya hari di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kaki kita tidak bergeser sebelum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Maka hati-hati ini kita. Kita semua kena ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Allahumma amin. Hadis Hasan Sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali wa isnaduhu fihi da'fun. Hadis ini sanatnya apa? Ada kelemahan. Akan tetapi dia memiliki syawahid penguat. Sehingga pada akhir pembahasan ilmu kehadisan Dikatakan hadis ini hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Asalnya dhaif ya. Tapi karena ada penguatnya, dhaif yang yanjabir, dhaif yang masih bisa ditambal. Kelemahannya masih bisa ditambal, ditutupi. Ini namanya dhaifun yanjabir. Ada dhaif yang la jabir dhaif yang tidak bisa di tidak bisa lagi ditoleransi, tidak bisa ditambal. Eh, kelemahannya. Nah, ini masih bisa ditambal sehingga meningkatlah dari doef menjadi hasan li ghairihi. Nah, faidah dari hadis ini <clears throat> yang pertama Syekh Salim mengatakan ni'amullah 'alal ibadi katsirah. Nikmat-nikmat Allah atas para hambanya itu sangat banyak, ikhwan sangat banyak. Walidzalika sayas'aluhu Allah 'anil na'im alladzi kana fih. Oleh sebab itu Allah pasti akan bertanya, menanyakan kepadanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang dulu dia rasakan. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang segala macam bentuk kenikmatan, Semua ditanya. Semua yang merupakan harta ditanya. Semua yang ada kaitannya dengan umur ditanya. Semua yang ada kaitannya dengan badan ditanya. Semua yang ada kaitannya dengan ilmu juga akan ditanya. Maka fan faman arafa annahu mas'ulun falyu'idda al-jawab. Barang siapa yang mengetahui bahwa kelak dia akan ditanya, hendaklah persiapkan dirinya. Persiapkan jawabannya. Ini bisa antum checklist. Ya. Checklist itu artinya saya kelak akan ditanya satu tentang umur. Nah, antum siapkan jawaban antum. Antara baina kawa baina Allah saja. Ya, apa yang sudah antum kerjakan di usia antum? Kalau usia kita, kalau memang umur kita dulu banyak bergelimang dengan kemaksiatan, maka perbaiki. Ahsin fima baki. Perbaiki sisanya. Yaghfir laka fima madha. saya Allah akan mengampunkan yang yang lalu. Jadi kalau masih tersisa waktu, perbaiki. Ini saya Allah akan mengampuni umur yang lalu. Checklist kedua ilmu. Saya sudah belajar belum? Dan belajar saya itu apa? Bisakah menambah ketakutan saya kepada Allah ataukah justru kesombongan? Nah, ini perlu di di checklist. Harta. Saya kerjanya apa? Dari mana dapat rezekinya, dapat uangnya? Kemudian apa yang saya bagaimana cara cara saya menggunakannya? Kemudian badannya tangan saya untuk apa, kaki saya untuk apa, mata saya untuk apa hari ini. Ini perlu uh, kita apa namanya? Kalaupun ya biasanya catatan itu mengingatkan. Kalau tidak kita lalai. <laughs> Mungkin kita sering dengar hadis ini dulu. Tapi setelah itu lupa lagi karena bergelimang dengan kenikmatan. Ketika diingatkan lagi, ingat lagi. Oh iya ya, saya akan ditanya. Nah, itu pentingnya mengingatkan. Faedah yang kedua, al-abdul mu'min yadha'u ni'amallah fima yurdillah. Seorang hamba yang beriman senantiasa menggunakan nikmat Allah dalam perkara-perkara yang membuat Allah ridha. Seorang hamba yang beriman beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah. Dia senantiasa akan menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam perkara-perkara yang Allah itu ridho dengannya. Karena Allah akan bertanya nanti. Jadi bagaimana kita menjawab dan Allah ridho dengan jawaban jawaban kita. Yang ketiga al-hathu al ghtinamil hayat fima yurdillah. Motivasi untuk menggunakan kehidupan ini dalam perkara-perkara yang membuat Allah ridho wal ikhlas fil amal dan mengikhlaskan setiap amalan kita waktu sabil mal min turukin masyru'ah dan mencari harta mencari mengais rizki dengan jalan-jalan yang dibolehkan oleh syariat liyakuna halalan supaya halal wasarfuhu fi wujuhil khair dan membelanjakannya dalam perkara-perkara yang baik wa ma amarallahu bihi dan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah. Yang nomor lima, eh, keempat ya, yang keempat, hiftul jism mimma haramallah. Menjaga badan ini dari perkara-perkara yang diharamkan. Karena akan ditanya, ya, karena akan ditanya. Wa taskhiruhu li ta'atillah menggunakannya untuk taat kepada Allah. Menjaga badan itu salah satu penjagaan kita kepada Allah. Panjenengan ingat ada hadis, ya kan? Ihfazillaha yahfadka. Nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Ibnu Abbas. Ya gulam, ini uallimuka kalimat. Wahai pemuda, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Beberapa kata. Ihfadillah yahfadka. Jagalah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ulama mengatakan bahwa penjagaan kita kepada Allah, hmm, jagalah Allah, ya kan? Jagalah Allah. Balasannya nanti Allah menjagamu. Jadi Usaha kita menjaga Allah itu dua. Bagaimana seorang hamba menjaga Allah? Dua. Satu adalah menjaga syariat-syariat agama Allah. Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjaga syariat. Yang kedua adalah menjaga badan kita ini untuk tidak kita gunakan dalam perkara-perkara yang haram. Itu namanya menjaga Allah. Kalau orang sudah menjaga Allah, Allah akan menjaganya. ya yahfadka. Allah akan menjaga dia. Menjaga dalam agama dia, menjaga dalam mm, harta dia, keluarganya, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dalam badan dia, badannya dijaga oleh Allah. Sehingga sehat. Ya. Barokah. Badannya barokah sehingga diriwayatkan ada seorang ulama yang usianya sudah lanjut 80-an lebih atau balagha mi'ah kalau tidak salah begitu atau sab'in disebutkan dalam Ibnu Rajab Al-Hambali katakan bahwa ulama ini berjalan dengan para pemuda. Dia sudah tua. Tiba-tiba ada lubang. Fa qafaza qafzan munakara. Maka dia pun melompat dengan lompatan yang sangat mengherankan para pemuda. Sudah tua bisa mencolot. Ya. Kalau kita saya udah pernah bilang ke teman-teman, nih, ciri tua, turun tangga. Penjaringan yang muda bedakan. Turun tangga kalau pemuda itu menghadap 90 derajat ke arah tanah. Lurus. Dik, dik, dik, dik. Gitu kan? Gini. Kalau sudah mulai tua, itu badannya miring. Yang merasa tua, insya Allah merasa. Jadi ketika turun tangga mulai apa? Miring, iya kan? Antum sudah? seunom ya. Masya Allah. Ya. Nah dia lompat. Sehingga para pemuda bertanya, kok kamu bisa lompat seperti itu? Kata ulama tadi, hafidtu a'dai fi sigari, fi syababi. Saya telah menjaga anggota tubuhku ketika aku masih muda. Jadi menjaga untuk tidak menggunakannya dalam perkara yang haram. Fahafidhahullah fi kibari. Maka Allah menjaganya tatkala aku sudah tua. Monggo disimpulkan sendiri. Pingin badan yang sehat, maka harus menjaganya dari segala macam bentuk kemaksiatan. Nah. Makanya tidak heran gitu. Wes olahraga kok sehat, apa? Sudah olahraga kok masih ngeluhkan sakit. Kenapa? Ya olahraganya sambil ngotori mata. Olahraga sambil belirak kanan belirik kiri nador sana nador sini. Ya, makanya akhirnya ya bukan kesehatan yang didapatkan tapi apa? Sakit. Makanya badan yang sehat itu terdapat dalam jiwa yang kuat. Kan begitu. Iya kan? Bukan mensana en corpore sano. Jiwa yang sehat dalam badan yang kuat bukan, itu kebalik. Itu kata-katanya orang Latin sana. Kalau kata-kata kita adalah badan yang sehat itu muncul dari jiwa yang yang sehat. Maka sehatkan badan Anda insyaallah taala Allah akan menyehatkan uh, sehatkan jiwa Anda, Allah Subhanahu wa taala akan menyehatkan badan Anda. Ini diantara uh, faedah dari hadis ini. Saya ada dua faedah, tapi saya cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada hadis selanjutkan, selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.